ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Pemirsa bengkel hati PPI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan senantiasa kita di dalam lindungannya. Amin. Ya rabbal alamin. Para jamaah Masjid An-Nida yang juga mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah. Apa kabar semuanya Ibu? Sehat? Bapak gimana masih terus bisa tetap tersenyum ya? Enggak usah ini. <laughs> Harus dipaksa dulu kalau sudah tadi. Ibu, baik seperti biasa saya ingin tahu nih jamaah yang paling jauh dari mana? Lampung masih dekat. Masin. Ada lagi? Dari mana bu? Hah? Mana? Oh Solo. Oh Purworejo ya begitulah kira-kira habis semangat mangap ngada ada suaranya pak coba yang bapak dari mana bapak Sidoharjo Sukoharjo pokoknya ada oo nya aja <laughs> dari oh Kalimalang dari Malang apa Kalimalang pak Oh Surabaya, kalau Kalimalang sini dekat sebelah sebelahan. Baik, dari manapun asal kita, inilah bengkel hati pemirsa, bengkel hati dihadiri oleh jemaah dari berbagai daerah. Ini tanda bahwa kiprah bengkel hati di TPI mudah-mudahan mampu memberikan manfaat kepada umat, kepada para jemaah, baik secara spiritual maupun secara kesehatan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, tema kita kali ini adalah kita tidak sendiri. Semua diciptakan berpasang-pasangan ya Pak. Itu jelas dan itu sunnatullah. Hukum alam. Ketika Allah menciptakan laki-laki, maka Allah menciptakan perempuan. Ketika Allah menciptakan langit, Allah juga menciptakan bumi. Ketika Allah menciptakan manusia ada yang hidungnya mancung, maka ada yang pesek. Kan itu, ada yang pesek, ada yang mancung. Kata ibu-ibu bilang pesek ke semua, Ustaz gimana sih? Inilah artinya kehidupan kita tidak sendiri, Pak. Harus saling berbagi. Wajahnyakum bahwa wa qabaila litaarofu. Allah menciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berwarna-warni. Ada yang kulitnya berwarna putih, ada yang coklat, ada yang hitam. Semuanya tidak lain adalah litaarofu. untuk saling melengkapi, untuk saling mewarnai. Kita lihat ketika hujan turun ke bumi, maka bumi rela menerima hujan. Ketika matahari rela berbagi teriknya, inilah kehidupan. Satu sama yang lainnya harus rela berbagi. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Irhamu man fil ardi, yarhamukum man fis sama." Kalau kita mampu mencintai siapapun yang ada di bumi, maka insya Allah Allah juga akan mencintai siapapun yang kita cintai di bumi ini. Baik, nah, Ustaz belum nyampe juga nih tapi mudah-mudahan setelah nanti kita sholat subuh berjamaah Beliau sudah bisa hadir di tengah-tengah kita semua Amin Ya Rabbal Alamin Atau mau saya ngobatin lagi Bu? Saya <laughs> Baik, jangan kemana-mana Pemirsa Bengkel Hati TPI Para jamaah Masjid Anida Sungguh berbahagia hati kita di pagi hari ini Dan akan jauh lebih bahagia Kalau kita dengarkan azan subuh yang mau lewat berikut ini <laughs> Gimana? Iya, saya sesak nafas nih. Sesak nafas? Iya. Sejak berapa minggu? Iya, udah kurang lebih 8 tahun Berapa gitu. tahun iya. apa 8 minggu? 8 tahun, Pak. Saya mau tanya, Pak. Iya. Kalau Bapak ada sakit di sebelah itu, hmm. berarti di sini ada kejengkelan atau kemarahan yang pasti simpan bisa kepada satu istri bapak bisa kepada saudara bapak atau saudara ibu bapak atau bisa kepada anak-anak nah yang yang saya tanya adalah bapak itu kan sama siapa sebelum dia tahun saudara saudara saudara dari bapak atau saudara dari ibu ini kota sendiri. Masya Allah. Masalah apa Pak? Ini, ini tidak. Di sana salah. Karena dia banyak. Iya, dia banyak. Dia iya, amin. Tidak ya. iya. sih. Jadi masalah sawah iya. dia sudah banyak. Iya yang ambil juga yang sedikit enggak yang yang banyak diambil kita di oh, yang jadi paling pak dikasih yang dikit iya yang paling sedikit yang menjadikan bapak ini iya dan dan dan iya masya allah ya udah pak iya. Masih, pak Ismail iya. sakit tadi sini ya iya oke sekarang saya tanya pak iya. pak Ismail iya ingin sekali sembuh karena Allah iya pak benar benar billahi ta'ala la ilaha pak mau nurutin nasihat saya Pak Ismail <laughs> harta besok itu kalau kita meninggal itu kita tidak membawa ya bukan berarti saya membela saudara bapak tidak ya saya hanya mengajak bapak itu tawakal dengan keadaan saja iya kalau Pak Ismail itu sudah ada jatah sawah walaupun sedikit kalaupun itu itu sudah dirasa cukup ya cukup ya. biasa ya. sudah nggak bersyukur pada Allah Taala mudah-mudahan sawah yang sedikit ini malah barokah ya biarkan saudara ngemplang sawah itu banyak biarkan karena itu nanti dia akan berurusan dengan Allah Taala. Ya. Harta itu hanya hanya apa namanya hanya sejenak kita pakai. Ya. Tidak kita bawa nanti pada waktu kita meninggal ya. Saya akan bantu doa Pak Ismail insya Allah. Astagfirullahaladzim, تستغفر saya kembali Astagfirullahaladzim Cukup Pak Ismail Saya mau tanya sekarang Pesannya apa sih Alhamdulillah Enak? Alhamdulillah Alhamdulillah Jangan sampai harta itu menjadi ganjaran amal-amal soleh Pak Ismail ya Benar ya Pak Ismail ya sebetulnya gambarannya. Maafkan saudara Pak Ismail ya. Iya. Maafkan sama seperti sifat Rasulullah memaafkan. Ya, kita sebagai umatnya kita benar-benar harus belajar untuk menyikapi sama seperti sifatnya Rasulullah ya. Enak benar? Coba awal Enak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, Pak Ismail, mudah-mudahan ini bisa manfaat bagi Pak Ismail. Nah. Mudah-mudahan ini bisa menjaga kesehatan ya. Alhamdulillah, saya pamit dulu Iya, ya. Ibu-ibu mohon tidak masuk ke depan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum mudah-mudahan kisah tadi bisa memberikan hikmah yang sangat bermanfaat untuk kita semua, untuk keluarga, dan untuk siapapun yang menyaksikan kisah tadi. Amin ya rabbal alamin. Sambil saya alhamdulillah sudah ada Ustaz Dani, Ustaz Abang Abang. Alhamdulillah baik. Sehat. Alhamdulillah sehat. Ya alhamdulillah mudah-mudahan semua dari kita ini diberi kesehatan ya Ustaz ya. Amin, amin, amin. Tidak hanya jasadnya sehat, tapi juga hatinya selalu bersih. bersih Selalu menatap orang tidak dengan buruk sangka. Iya, alhamdulillah. Yang yang pasti juga uh, sesuai dengan tema kita nih Ustaz. Kita tidak sendiri. Kalau sendiri takut. Kalau sendiri takut <laughs> atut, ada nama hantu. <laughs> pasti takut Ustaz. <laughs> Makanya kita ditakdirkan oleh Allah hidup bersama-sama iya. dalam uh, warna-warni yang berbeda Ustaz. Iya. Ada hitam, ada biru, ada kuning, dalam kulit yang berbeda, dalam satu uh, dunia tapi dengan berbagai macam pikiran yang berbeda-beda, perselisihan tentu ada. Pasti ada. Ya. Sebagai muslim yang baik Ustaz yang menjadikan Al-Qur'an dan uh, sunnah ini sebagai pijakan hidup, bagaimana kita menghadapi ketidaksendirian kita ini Ustaz dalam hidup? Iya, kita banyak sekali belajar dari Al-Quran. Jadi salah satunya memangnya ada dalam firman Allah Ta'ala Wala fil ard Ba'da Jadi hmm. ceritakan di sini Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi Setelah Allah memberikan kebaikannya Jadi hmm kita sendiri harus belajar dari Quran ini jelas sekali bahwa kita sebagai kalau kita mengaku sebagai seorang yang taat kepada Allah Taala, apapun kita tidak boleh merusak, apapun, hmm. ya tidak boleh merusak benda kah atau rumah kah atau termasuk merusak hati, termasuk merusak pasangan kita, termasuk merusak orang lain termasuk merusak siapapun kita tidak boleh merusak. Jadi merusak pasangan di cakar-cakar Iya. <laughs> Dikompor-komporin. ya. Jadi merusak kita tidak boleh apapun bentuknya. Jadi kita harus memahami bahwa di dunia ini memang kita tidak sendiri. Jadi kita punya punya ujian yang harus kita hadapi. Makanya hmm. ujian saya ya dai jati ya para jamaah ujian saya ujiannya para jamaah ya kita jadi hmm. kalau mamanya kita tidak se belum sepaham bukannya tidak sepaham ya belum sepaham kalau kita melihat permasalahan yang belum sepaham itu apa sih kalau memang itu ringan ya kita hilangkan aja nggak perlu kita jadikan permasalahan jadi besar jadi permusuhan menjadi suatu yang malah uh, nanti uh, apa namanya menyusahkan hmm. keimanan kita. Jadi kita harus menyadari. Nah, salah satunya ini gambaran bahwa kita dilarang merusak oleh Allah taala. Kalau Allah sudah sudah menceritakan jangan membuat kerusakan di muka bumi, berarti seorang siapapun orang tersebut, mau orang yang belum muslim maupun yang muslim, kalau dia bikin kerusakan dosa, udah itu aja. Itu kan gampang kalau saya dosa. Hmm. Mau dia nggak persorban kayak saya merusak ya dosa mau pakai peci sorban iya dosa iya. kalau yang merusak makanya di sini Allah sudah menceritakan kalau merusak dosa karena Allah sudah memberikan kebaikannya nah dalam hal ini kita juga apa namanya kita harus melihat Bagaimana ini kalau kita secara global? Bagaimana kalau kita sehari-hari di kan lingkungan kecil ini? Hmm. Coba kita melihat salah satu firman Allah Taala ya dalam surat Al Imran ayat 159 diceritakan di sini satu hal pengetahuan bagi kita. Lindalahum walau kunta dan qalidal kalbilan fadu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wastawirum fil amr. Fa'idah azamta fatawakal Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Di sini diceritakan suatu kegiatan kita. Hal yang harus kita kerjakan hum, lemah lembutlah kamu kepada mereka. Jadi kita sudah ngerti bahwa kalau kita tidak ingin merusak lingkungan ya kita harus lemah lembut kepada siapapun. Udah jelas. Hmm. Jadi ayat yang tadi itu berhubungan dengan ayat yang ini. Hmm. Walaupun tafadhon galidal qalbil fadu halik jika engkau bersikap keras lagi berhati kasar maka mereka akan menjauh dari sekitarmu. Jadi hmm. siapapun kita kalau kita kasar, kita keras, kita aduh pokoknya begitu-begitu deh. Orang di sekitar kita itu akan menjauh. Kecuali orang yang dekat dengan orang-orang yang merusak itu adalah orang-orang yang sama-sama merusak. Hmm. Kan gitu ya? Hmm. Biasanya menurut teori nggak ada yang namanya preman itu dekat sekali dengan polisi. Hmm. Kalau pasti musuhan. Yes. Iya. Nah, kalau ada preman dekat sama polisi, nah itu saya juga nggak tahu kenapa bisa dekat kan gitu ya. Ada sesuatu. Nah, nggak perlu dibahas di sini. Iya. mereka. Kemudian kita lanjut. Fa'fu anhum wastafir lahum wasalfirum fil amr. Di sini kita harus menyadari fa'fu anhum maafkanlah mereka. Jadi kalau kita ada permasalahan dengan siapapun, kita seorang yang muslim disuruh oleh Allah Ta'ala memaafkan no. Hmm. Apa sih uh, keburukan dari Al-Quran? Nggak ada hmm. Yang buruk itu ya kita sendiri hmm. Kurang ajar itu ya kita sendiri Jadi Allah itu sudah menyuruh jika kita didolimi oleh orang lain maafkan Kemudian ditambahkan wastafirlahum ya mohonkan kesalahan mereka kepada Allah Taala. Jelas sekali ini ya. Jadi kesalahan orang lain itu itu bukan kita mau memaki, mau ini, mau ini, mau ini hmm. atau menjadi sesuatu cerita yang tidak baik, tapi malah kita diminta untuk mendoakan kesalahan mereka kepada Allah Taala. Nah, hmm. inilah salah satu hal yang baik. Kemudian wasyawirhum fil amr musyawarahlah dalam segala urusan dunia. Jadi kita tidak ada pertarungan sebenarnya adanya musyawarah, mm -hmm. tapi musyawarah untuk menjadi suatu hal yang benar, mm -hmm. yang benar di sisi Allah. Istilahnya kalau kita yang syar'i ya. Jadi kalau musyawarah untuk menjadi suatu hal yang tidak baik, Iya saya sendiri juga tidak mendukung nih. pura pura mm. nyindir nih pura-puranya. Iya, siapa yang di sini juga saya juga nggak tahu ya. <laughs> Jadi <laughs> musyawarah yang baik, yang benar di sisi Allah. Tapi kalau musyawarah yang buluk enggak. Hmm. Karena banyak orang sebenarnya, banyak orang sebenarnya dirinya itu sadar dia melakukan kesalahan. Hmm. Tapi karena mereka itu malu nanti ketahuan di TV, ketahuan di ini, udahlah yang itu udah kita bekep aja. Itu musyawarah tapi yang tidak baik. Musyawarah dibungkam secara paksa <laughs> itu. itu Iya, iya. Mengungkam oh, iya. <laughs> ya. Nah, ini salah satu hal yang harus kita ketahui bahwa benar sebenarnya kita tidak sendiri dan apa yang harus kita kerjakan pada sekeliling kita sebenarnya ada di dalam Al-Qur'an. Jadi kita harus menyadari dan harus sadar marilah kita berbuat baik kepada siapapun. Jadi nggak cuma kepada umpamanya Dai Zaki berbuat baik sama yang Nah, gitu enggak, tapi iya, iya, namanya nah, juga iya. Ya semuanya ya. Semuanya ya. <laughs> Intinya seperti itu. Nah, Kalau tadi Ustaz Misalnya polisi dekat sama preman, hmm. kan ada sesuatu. Hmm. Kalau ustadz dekat sama preman juga ada sesuatu ustadz. Ya ada memang. Ada. Ini premannya belajar ikro. Hmm, atau ustaznya mau meraman juga bisa. <laughs> bisa jadi. <laughs> jadi. Tapi insya Allah kalau mamanya kita dalam suatu pengajian begini kita harus luruskan niat kan begitu ya. Hmm. Luruskan niat karena kemarin tuh ada salah satu jamaah kita. Saya tidak bercerita beliau preman tapi saya bercerita beliau baru lepas uh, baru keluar dari uh, lembaga pemasyarakatan dan hmm. beliau cerita Insya Allah saya mencoba mencari musik saya dan mudah-mudahan bengkel hati ini menjadikan hati saya lebih tenang, hmm. hati saya bisa menuju ke arah yang baik. Amin. Hmm. Dan ini hmm. memang keluar dari eh, kata-kata uh, beliau dan saya mengamini. Mudah-mudahan Allah memberikan jalan baik kemudahan di dalam mencari rezeki maupun hmm. keluarga menjadi sakinah mawaddah warahmah amin. Nah, ini, hmm. ini seperti itu. Subhanallah. Pemirsa bagi hati PTI dimanapun Anda berada, saya sampaikan tadi dan mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustaz Danu bisa menunjukkan hati kita semua mengundang kita untuk terus berjalan di jalan yang istiqomah amin ya rabbal alamin jangan anda kemana-mana karena bengkel hati akan kembali sesaat lagi Alhamdulillahirrahmanirrahim Kita kembali lagi dengan tema Kita Tidak Sendiri Ini memang tema yang unik juga Ustaz ya Iya sih Tema yang uh, membahas bahwa Bagaimana kita seharusnya menghadapi perbedaan-perbedaan yang ada mm -hmm. Kan gitu nanti Para pemirsa, para hadirin jamaah Masjid Anida Kita akan bahas lagi lebih lanjut Tapi kita terima dulu Satu penelpon yang sudah siap Halo, Assalamualaikum Assalamualaikum hmm, iya, Dengan dengan ibu atau bapak ini? Ibu Ibu Hanani. Ibu Iswana. Ibu Hanani. Oh, Ibu Hanani. Ya. Ibu Hanani apa Ibu Hanani? Ibu Hanani. Oh, Ibu Hanani. Ibu Hanani di mana? Di Sumatera Selatan. Oh, Sumatera Barat itu di mana? Sumatera nah, Selatan. Oh, Sumatera Selatan. Aduh, pagi-pagi nih. Ini harus bicara sama dai jagim ini. Iya. Jadi harus dibuka dulu dari kamera. Ya, ibu dari Sumatera Selatan ya? Iya, iya, iya. Iya, hmm. iya ibu eh, silakan. Iya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak saya bertanya ya, saya ini kok bulan ini alami sepupunya yaitu sekarang Alhamdulillah yang dikasih dengan sangat sudah, sudah mulai sembuh tapi masih ada yang dibuka sebelah kiri ini pegel itu sama kita itu Ustaz saya berusaha obat Ibu, ngomongnya pelan-pelan Ibu saya udah nggak terlalu dengar Ibu bisa. ini jangan cepat-cepat saya juga nggak ngeh santai santai dulu ambil napas dulu iya, iya. iya santai iya sudah dua bulan saya karya mengalami sakit setrum ringan. Oh, setrum ringan. Ya, itu di tulang sebelah kiri. Nah ini masih yang hati agak pegal itu yang ada juga perasaan perasaan rasanya pegal sekali sebelah kiri muka kanan Sehingga di lain itu tidak ada rasa. Itu ini, sekali. Uh, ibu nggak lihat aja saya bingung ya bu ya. kelihatan, kelihatan ya. Saya kira dulu Saya gini, ibu Hanan ini mau cerita apa? Tapi saya de, uh, apa namanya? Eh, bentar-bentar uh, denger deh setelah keringan habis sebelah kiri sebelah kanan habis itu ketendang nah, kayaknya begitu begitu deh kayaknya kalau nggak salah kalau salah saya minta maaf ya Bu Hanani ya sebelah kiri ya yang sebelah kanan tadi ngapain? Kanan nggak apa-apa nggak. Oh yang sebelah <laughs> apa? Saya kira abis sebelah kiri sebelah kanan. Muka nggak berasa ya? ya muka muka berasa sebelah kiri. Oh muka yang nggak berasa yang sebelah kiri ya? Sampai ke gigi, ke gigi dan ke langit-langit itu. Gigi sama langit-langit. Jadi kalau makan nggak berasa itu tulang itu daging nggak berasa ya? Iya. iya. Oh iya. Iya. Hmm. <laughs> Iya iya Bu. Bu Hanani uh, masih punya suami. Maaf ini saya tanya Bu. Masih masih. Masih ada ada di ada sekarang melihat acara mengalhati? Ada ada ada. Ada ya. Ada. Uh, boleh saya tanya sama Ibu Hanani ya? Ya ya. Uh, uh, sama kali Riki. Iya, ini ustad paham apa enggak kira-kira? Saya juga. <laughs> Pokoknya Ustaz, ini intinya penyakit banyak enggak berasanya. Oh iya, jadi sama. Kita hmm. tuh kita tuh pura-pura jadi dokter, makanya nggak ngerti-ngerti <laughs> gitu ya. Nah, biasanya saya masuk sekolah di Fakultas Ilmu Kedokteran Muka nggak berasa deh. <laughs> ya. Ibu Henani begini ya. biasanya uh, stroke ringan ini apalagi tadi di sebelah kiri kemudian muka nggak berasa nah ini yang perlu saya tanyakan apakah ibu ada masalah bisa dengan maaf maaf ya ini saya harus cerita ada masalah atau ada kejengkelan eh, dengan bapak atau dengan saudara atau dengan orang tua ya ya ada ada, ada. sebelum stroke ada ada kejengkelan itu sedikit sama anak menantu. Sama apa? Sama anak menantu. Sama menantu. Iya. Ah, menantunya nggak usah hmm. dikasih warisan aja bu besok bu. Emang eh, nggak dapat ustadz, Eh, nggak dapat. Ya anaknya yang dapat ya. Ya, ya. <laughs> kan sama aja dapat. iya, ibu. Ya, ya menantunya ini udah berapa tahun jadi menantu ibu? sudah sekitar 15-an. 15 tahun. 15 tahun. Jadi kenapa? Kenapa ya? Kenapa ibu bisa jengkel sama menantu? Kenapa? Ya enggak tahu lah. kadang-kadang dia tuh yang diomong itu kurang nurut lah, kurang kita arah yang benar itu kurang tahu. ya Kurang nurut ya? Hmm. Ya sebenarnya kan ke arah benar, maksudnya gimana caranya bermasyarakat, gimana caranya menanggapi itu lewat Islam di desa dia, tapi dia ini tuh Oh gitu, jadi ibu jengkel gitu ya. Hmm. Walaupun gak bisa keluar tapi jengkelnya ya, tersimpan gitu ya. ya, Oh ya. Selain ibu eh, jengkel yang tersimpan sama menantu, apakah ibu pernah makan pempek nggak dikunyah terus tertelan gitu? Pernah? Jadi pengaruh juga. Siapa lagi tertelan itu terus kemudian ada penyumbat. <laughs> Enggak ya, ibu juga ngikut aja sih. Hmm. Ini mah bercanda bu ya. Ini belum iya. eh, Ustaz. Hah? TV di rumah ibu ini tolong di dikecilin ya. Dari sini gitu ya? Dari sini. Suaranya Ustaz. Oh suaranya. Bilang sama ibu. ibu. Ya. TV-nya tolong dikecilkan masukin ke kantong ibu. <laughs> Volumenya masih ya. itu Volumenya, ya. volumenya. Ya. Jadi Ibu Hanani. Iya. Nanti Ibu Hanani kalau memang ada kejengkelan sama menantu ya. Sekarang kan mukanya coba Ibu Hanani mukanya dipegang dah yang sebelah kiri. Masih ya. belum berasa? Ya, Mak. Hah? Ya, tidak terasa cuman yang agak ngilu-ngilu itu di giginya itu Pak Ustaz. Ngilunya di mana? Di gigi sebelah kiri. Gigi sebelah kiri. Ya, di gigi sebelah kiri di atasnya lidah itu kayaknya nggak ada rasa sama sekali. Oh gitu. <laughs> Saya mengajak ibu nanti mau nggak ibu jangan jengkel lagi sama menantu mau nggak kira-kira? insya Insya Allah ya, insya Allah mau ya. Ya. Semuanya karena Allah ya Bu. Ya, ya. Bukan hanya cuma kepingin sembuh ya, tapi karena Allah ya. ya. ya. Insya Allah mau ya. ya. Amin amin ya robbal ya alamin. Saya coba doain. Uh, Mudah-mudahan Allah mengijabah doa doa saya ya. Kalau ini doa saya ya, karena ibu ya. aminin. Ya. Saya mencoba mendoa, berdoa untuk ibu Hanani, tapi kalau uh, nanti kalau Allah memberikan kesembuhan ya mudah-mudahan. Uh, apa namanya eh, itu bisa menjadi eh, apa rahmat bagi ibu tapi kalau belum ibu jangan marahin saya ya, ya, ya. oke okay. ibu Hanani mengaminkan ya Iya, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Ya Allah, aku mohon kepadamu, Ya Allah, ampunilah kesalahan saudaraku Ibu Hanani, Ya Allah, Amin. yang senantiasa jengkel, yang tersimpan kepada menantunya, Ya Allah. Amin. Ampuni kesalahan beliau, Ya Allah, ampuni kesalahan beliau, Ya Allah. Amin. Dan aku mohon kepadamu, Ya Allah, agar engkau berkenan mengurangi penyakit stroke ringannya, bahkan menyembuhkan penyakit stroke ya Allah Amin. hanya kepada mu kami menyembah ya Allah hanya kepada mu kami meminta pertolongan amin amin ya rabbal alamin Alhamdulillah Ibu Hanani coba dirasakan mukanya sama yang di gigi sebelah kiri agak di langit-langit itu ya. Hmm. Gimana rasanya? Udah mulai berkurang belum? agak kurang gitu hmm. alhamdulillah kalau di ini agak kurang kan hasil bilang belakangnya agak agak tapi kendel gitu ah ya sekarang sudah mulai berkurang ya Iya, iya. Oh ya, bilang apa sama Allah Ibu? Alhamdulillah. Allah Alhamdulillah. Alhamdulillah Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran bagi eh, saudara-saudara uh, saudara -saudara kita di seluruh dunia. Ya. Iya kan ya. Iya, iya. Nah, jadi sebenarnya stroke itu uh, sebenarnya dari awalnya dari sana makanya hanya lewat doa aja doa ringan alhamdulillah Allah mulai meringankan mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran baik dan manfaat bagi kita semua amin amin ya robbal alamin baik Ustaz kita sekarang langsung kasih kesempatan kepada jamaah yang hadir di Masjid An-Nida kami persilahkan ibu yang sudah memegang mic-nya ya Silahkan ibu dengan ibu siapa dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Siti Aisyah Johan dari Klub Tenis Kota Metro Lampung, jemaah itu Pak. Dan hmm. akan saya tanyakan uh, setelah saya menonton acara mengikuti acara Bengkel Hati, ternyata penyakit hati itu berasal dari hati kita sendiri ya Pak ya. Hmm. Nah yang saya tanyakan bagaimana upaya kita untuk menghilangkan penyakit hati manusia yang terkadang suka menyakitkan kalau bicara, kemudian suka mencela, tetapi manusia itu sendiri beribadahnya dengan tekun, baik eh, hmm. yang sunat maupun yang wajib. Gitu ya. Dan ada satu lagi Susat, ini ada adik saya sudah 13 tahun sakit, eh, kemudian si sakitnya itu dia suka histeris, ketakutan, kemudian pingsan. Sudah 13 tahun yang dideritanya itu. Ya, sakit Bagaimana? apa, Bu? Adik, Pak. Ini? Iya. Ya sakit Mbak ini? Iya. Uh, umurnya berapa, Mbak? 24. Berapa? 24. 24 itu kalau 13 dikalikan berapa jadi 24? Ditambah Ustaz Hah? Tambah. ya. kalau dikalikan nggak ketemu kalau ya. Iya. Dikalikan kebanyakan. Kebanyakan ya. Iya. Dua puluh empat ya. Daizaki umurnya berapa? Saya alhamdulillah tujuh belas sekarang. Ah. <laughs> Suka penting gitu lah. <laughs> terus terus gimana ibu? Uh, yang saya tanyakan bagaimana menghilangkan penyakit hati tadi Pak Pak Ustaz Uh-huh. Meskipun kita manusia itu rajin beribadat, tapi kalau dia berkata suka menyakitkan, mencela, mencela hmm. itu ya senang sekali kalau mencela orang. Iya, berarti kalau mencela sambil minum-minum gitu ya. <laughs> iya, ibu siapa namanya? Siti Aisyah. Ibu Siti Aisyah ya. Uh, penyakit hati itu sebenarnya sulit untuk menghilangkan bu. Sebenarnya Acara manggala Ati ini adalah acara mendekatkan diri kita ya. Kita alhamdulillah bisa menjalankan uh, ibadah wajib yaitu sholat, puasa. Alhamdulillah itu ya. Termasuk membayar zakat mal, alhamdulillah berhaji. Sholat ya, sholat atau berpuasa, berhaji. Ini kan semuanya terdapat di dalam Al-Qur'an. Ya. ya kan? Ya, ya ada dan ini juga dijalankan oleh Rasulullah. Nah, di dalam Al-Qur'an itu ada lebih dari 6000 ayat. Di mana ayat-ayat di dalam Al-Qur'an ini tidak hanya sholat, tidak hanya berpuasa, tidak hmm. hanya berhaji, tapi termasuk menjaga mulut, menjaga otak kita, menjaga mata, menjaga dompet. Kita ada di situ, iya benar. Gak boleh kita iya. boros ya. Kalau Ibu Is mau boros, ajak kita ya Pak ya. Iya. Iya, jadi borosnya banyak. ya. <laughs> Kita yang diajak itu terutama yang terakhir tuh Ustaz, jaga dompet itu. <laughs> Buat para suami jaga dompet. <laughs> Jadi termasuk menjaga perilaku kita itu insya Allah semuanya ada di dalam Al-Quran. Nah, beliau yang memang pada waktu itu mengerjakan sholat wajib atau ibadah wajibnya itu sudah jelas baik, kemudian ibadah sunnahnya juga baik. Tapi Al-Quran kan nggak cuma sholat saja. Nah, disinilah sebenarnya suatu hal kalau ini ibu sendiri saya mengajak ibu beserta semua yang mendengarkan acara Mengal Hati ini, ayolah kita membaca Al-Quran dan tafsirnya. Bukan jelas sekali. Membaca Al-Quran dan tafsirnya. Itu sudah dilakukan juga, tapi masih juga suka mencela. Ini ibu atau siapa ini? Orang lain. Jelas, kalau orang lain saya nggak mau cerita di sini. Nanti jadi fitnah nanti ya. Kalau orang lain, saya bercerita begini. Umpama nih, saya ngasih nasihat ibu Ibu bacalah Quran dan tafsirnya. Satu ayat diamalkan, satu ayat lagi diamalkan, dijalankan. Nah ini kalau ibu, permasalahan ibu, iya, iya, insya Allah, insya Allah, insya Allah. Nah persoalan nanti ibu mendapatkan hidayah dari Allah itu haknya Allah Ta'ala. Hmm. Jadi saya baru memberikan nasihat. Semakin saya itu uh, memberikan nasihat semakin banyak, ya amal yang kali yang uh, akan saya dapatkan banyak juga kalau pada waktu saya memberikan nasihat dengan kasih sayang kepada ibu saya nggak memati ibu saya nggak menghujat tapi begitu juga seorang namanya kayak ibu ibu hmm. bercerita saya nggak tahu ini bercerita uh, tentang suami ibu atau tentang teman ibu saya nggak tahu tapi kalau ibu hanya melihat dia sudah sholat tapi kok mencela terus kalau ibu menilainya hanya mencela ini, ibu itu yang dinamakan suudan nanti lama-lama. Kita harus hmm. menjaga sendiri. Makanya di sini kita harus hati-hati kalau dia itu memangnya mencela orang lain, berkata yang kasar, berperilaku yang ganas mamanya. Doakan agar dia itu diampuni oleh Allah Ta'ala Agar dia diselamatkan oleh Allah Ta'ala dunia akhirat Kalau beliau itu akhirnya menjadi seorang yang soleh atau solehah, ibu yang dapat amalnya. Tapi kalau ibu, oh dia sholat tapi maki, dia sholat tapi ngawur, dia sholat tapi ini. Yang kita nilainya memakinya terus. Nah, akhirnya pada waktu dia menjadi soleh atau soleh, ibu nggak dapat apa-apa. Paham ya? Jadi kita harus sadari bahwa penyakit hati ini kadang-kadang meracuni kita. Makanya kalau boleh saya ceritakan kalau kita menjadi uh, diizinkan oleh Allah Taala itu memahami tentang teori agama kita jangan merasa pandai akhirnya kita akan tergelincir dengan kesombongan kita tapi jadilah kita orang yang merasa seperti bodoh aja di hadapan Allah di hadapan Allah loh ya bodoh di hadapan Allah nih. Jadi kalau sudah bodoh di hadapan Allah sudah wajar seorang hamba Allah itu bodoh di hadapan hmm. Allah itu sudah wajar. Nah kalau semuanya uh, kita seperti itu, insya Allah kita akan senantiasa hmm. terlindungi, terlindungi, terlindungi hmm. dan bisa menjalankan syariat Islam. Hmm. Alhamdulillah, amin ya. Hmm. Begitu ya bu ya. Yes. Iya. Ustaz, uh, ya. walaupun nanti ada adiknya ibu ya, ya, ya. Kita nanti akan lanjut lagi Ustaz dengan pertanyaan beliau Pemirsa, dimanapun Anda berada Jangan Anda kemana-mana Karena bengkel hati sesaat lagi akan kembali Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar hanya Allah zat yang paling pantas untuk kita puji dengan segala kebesarannya. Karena memang Allah yang maha besar di atas siapapun yang merasa besar. Para jemaah Masjid Anida, saat kita persilahkan lagi langsung nih Ustaz. Iya. Kepada penanya dari jemaah yang sudah siap, silahkan. Oh, Bapak. Iya, Bapak silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad dari Pasar Minggu. Pasar Minggu. Ya, silakan Bapak. Ya, saya mata Ustaz, tidak bisa melihat. Dan pinggang sakit, kata dokter harap apa surat harapnya tuh sedikit sama gula gitu. Sakit gula. Oh, mata gula juga Pak ya? Iya. Ya, saya minta solusinya Ustaz. Ini total Pak ya? Iya, total Pak Ustaz. Hmm, begitu Ustaz. Iya. Total. Ya, iya. Total ya Pak. Iya total. Total iya. ya Pak ya? iya. Total. Total ya. Total. Total ya. Total. total Mesti dicolek. Ini ini sebelah Bapak siapa? Kakak saya. kakak. Kakak ya. Kakak Umar. Kemudian kalau ada eh, ibu yang cantik sebelah kanan Bapak siapa? Yang berdiri. Ya istri saya nggak salah pilih pak <laughs> itu itu cantik loh pak bener loh istrinya cantik ya ya oh ya berarti hmm. alhamdulillah bener bu itu istri pak Ahmad oh iya hmm, buktinya mana coba saya lihat dulu ada cap jempolnya pak Ahmad <laughs> e, begini Pak Ahmad, Pak Ahmad penyakit e, mata yang total tidak melihat, kemudian dengan penyakit gulanya duluan mana? uh, duluan mata, Ustaz. Duluan mata, ya. mata nggak melihat, kemudian baru gula ya. Iya. Nah ini yang bingung. Bingungnya kenapa Ustaz? Karena biasanya menurut teori kedokteran itu biasanya biasanya nih gula, dulu. dulu baru mata. Hmm. Kalau di tempat saya lain misalnya Apa? Gula dulu baru teh. Nah itu. <laughs> oh, itu nggak nyambung ya iya nggak <laughs> nyambung ya iya Pak Ahmad ya. kalau memang mata dulu awalnya gimana Pak Ahmad tuh keculek atau tiba-tiba nggak bisa melihat gitu aja apa sih? keculek Awal, keculek awalnya buram-buram itu kena <laughs> kecolok kecolok ya. aduh bahasanya Ustaz keculek keculek kalau gado-gado tuh culek oh itu ulek gitu ya aduh maaf deh ya. <laughs> ya kecolok maksudnya Pak Ahmad kecolok ibu apa kena sambel apa gimana loh gimana Pak Ahmad dulu ya awalnya buram-buram Ustaz oh buram-buram ya. ya bukan HPS gitu ya buram gitu ya, <laughs> ya. <laughs> Kakaknya Pak Ahmad iya iya. Padahal nggak ngerti juga. <laughs> Nggak ngerti ya, ya, ya. Untung amin, amin, amin gitu, amin, amin lah. Belum doa, Pak Menang aja. Masih ngomong. Jadi begini Pak Ahmad, kalau mata buram-buram ada hmm. beberapa hal yang perlu kita ketahui ya, Pak Ahmad ya. Iya. Dan bagi uh, saudara kita yang sakit mata. Dulu saya juga tidak tahu persis ya karena saya tidak tidak ikut Pak Ahmad dulu nih pada waktu Pak Ahmad masih bisa melihat dengan jelas kemudian Pak Ahmad kan interaksi dengan ibu istri maksud saya ya, ya. sering nggak sih kalau Pak Ahmad itu namanya eh, diberi masukan sama ibu atau pokoknya diberi masukan deh sama istri maksud saya Pak Ahmad itu jarang mau memperhatikan jarang mau mendengarkan jarang mau apa namanya menyimak menyimak sama kalau istri ngasih tahu atau ngasih nasihat itu pertanyaan saya betul begitu atau tidak Pak Ahmad? Iya betul. Betul maksudnya? Iya. Betul Bu. Oh gitu ya Bu. Oh, berarti benar. Gitu. Oh, betul. karena Ya, itu seperti teori yang sudah saya sampaikan ke Ustaz kan? Iya, gimana? Gimana guru? Gimana guru? <laughs> ya ya ya gitu tadi <laughs> iya Pak Ahmad ya. kalau matanya kepingin sembuh karena Allah nah ini ya karena Allah ya coba Pak Ahmad ini kan karena kekeliruan yang dulu kepada istri jadi ya barangkali dulu Pak Ahmad itu barangkali lebih pandai daripada istri sehingga kadang-kadang istri itu memberikan masukan itu nggak didengar diem aja pak Ahmad diem aja gitu nah ini yang akhirnya yang mau disampaikan oleh Allah Taala sebenarnya masukan dari istri pandangan dari istri itu bisa menjadi uh, suatu ilmu yang baik bagi kita bagi Pak Ahmad maksud saya ya, yeah. nah akhirnya kalau Pak Ahmad tidak memperhatikan tidak me, apa ya istilahnya uh, tidak mau mendengarkan banyaklah itu bertahun-tahun Akhirnya Allah mulai menutup pelan-pelan pandangan mata. Jadi intinya adalah karena kekurangan Pak Ahmad adalah mencoba e, untuk menutupi pandangan-pandangan dari ibu istri hmm. Pak Ahmad maksud saya. Ya. Nah ini nanti Pak Ahmad salah satu jalan keluarnya salah satunya adalah Pak Ahmad bisa aja operasi ke rumah sakit bisa, tapi kalau ya. rumah sakit saya nggak tahu ya kalau udah nggak kelihatan begini saya nggak tahu ya. ya. Tapi yang jelas berdoa kepada Allah Taala mohon ampunan jika dulu Pak Ahmad kalau diberi masukan sama istri atau diberi ya. nasihat sama istri relatif tidak begitu mengindahkan, tidak begitu memperhatikan dengan serius. Ya Mohon ampun kepada Allah Ta'ala Terus menerus mohon ampun Yang seperti itu mohon ampun Mohon ampun ya. Kemudian terakhir mohon diberi kesembuhan oleh Allah Ta'ala Amin Amin Nah Amin. Contoh doa seperti itu dilakukan Dan setiap saat nanti kalau ibu Maksud saya istri bapak itu memberikan nasihat Atau masukan Bapak, bela bapak belajar untuk mendengarkan Serius Serius Eh, mudah-mudahan itu salah satu jalan untuk uh, Allah memberikan apa namanya uh, memberikan kemudahan keringanan sehingga mata Pak Ahmad bisa mulai uh, yang tidak bisa melihat mulai bisa hmm. pelan-pelan melihat dan mudah-mudahan diberi kesembuhan yang bisa melihat amin amin ya Pak Ahmad ya amin ya mudah-mudahan uh, bisa dijalankan amin. Uh, nasihat saya uh, mudah-mudahan Allah mengijabah doa Pak Ahmad. Amin. Baik. Amin. Amin. Baik Ustaz. Terima kasih Bapak Ahmad beserta istri dan adik iparnya. Uh, uh, kakak. Kakak, kakak, kakak, kakak, oh, kakak, kakak ipar, kakak ipar, kakak ipar. Baik, uh, untuk berikutnya Ustaz kita persilahkan kembali untuk penelpon yang sudah siap. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya ibu. Dengan ibu siapa? Di mana? Dan Ibu Eni Ruhaini. Eni Humaini. Oh, Ruhaini. Huru. Ruhaini. Oh, Eni Ruhaini. Iya, itu di mana? Di Cianjur. Oleh oleh Cianjur ini, Ustaz. Ya. Ya, silakan Ibu. Ya Pak, ini saya keluhan saya itu kurang mendengar Pak. Oh, sama sama ya. <laughs> <laughs> ini ini yang yang saya mohon Mbak Izaki aja deh yang menjawab. <laughs> Iya silakan uh, Ibu. Ya saya ini sudah 25 tahun Pak. Apa ngelahirin? <laughs> Ibu apa Ibu? Saya mendengarnya kurang mendengarnya aja. Oh, kurang mendengarnya sudah 25 tahun. Iya, ya, Oh, berarti antum belum lahir itu. Belum lahir. Iya. Iya, terus terus, terus gimana Bu Ani? Saya kan 37 tahun. Oh, oh gitu. Uh, umurnya 37. Umurnya 37 nggak bisa mendengar 25 tahun. Iya. Berarti kalau 37 dikurangi 25 berapa, Bu? <laughs> Eh, berapa, Ibu? tahun ya Pak. Hah? 15 tahun? Ya. Berapa tahun? 13 tahun Pak kan sudah SMP. <laughs> ya, ya, ya. Benar. 13 tahun ya 13 37 kurangi 25 tahun di umur, di umur, di umur 13 sudah tidak mendengar Ustaz ya? Uh, uh. Itu kenapa nggak bisa mendengarnya Bu? Mana tahu ya? Kata ibu saya itu dulu itu cengean katanya Apa? Cengean Oceh nih. Ini. Aduh, bahasanya itu loh Bu. Ini, ini kita... apa, Bu? ya Ustaz, keren on RBTV lewat telepon. Eh. Penyakitnya congean jangan disebut. iya ibu uh, begini deh saya mau tanya nih Bu Eni Ruhaini ya, ya. Eh, kira-kira ya. uh, kira -kira Maaf ya Bu ya, ini membuka abu-abu hangat nih ceritanya. Jadi eh, iya, kira-kira iya. di antara bapak atau ibunya Ibu Eni Ruhaini ini yang kalau dinasehatin senantiasa ngebantah siapa coba? Oh ibu saya. Oh ya. Ibu saya. Ibunya benar nih? Ya. Benar ya? Iya. Kalau saya ganti tanya, kalau dulu Ibu Eni Nurhaini kalau dikasih tahu ngebantah nggak kira-kira dulu? Iya, iya ngebantah Pak. Ibu Eni juga ngebantah juga? Iya, iya, iya. Kok seneng sih ngebantah? Sama-sama ngebantah. Iya gitu. <laughs> Kayak kayak bapak-bapak yang sering di TV itu kan bantah-bantahan ya seneng sekali beliau masuk TV bantah-bantahan ya disaksikan lagi disaksikan seluruh Indonesia ya. Ya. jadi bapak. <clears throat> Ibu Eni Nurhaini Bu ya kalau Ibu ingin sembuh ya mau karena Allah sembuhnya Insya Allah Insya Allah mau ya mau Pak mau Ibu udah punya suami belum punya kita punya. Punya ya. Punya. Sekarang ya. lagi ada di sebelah ibu atau lagi ada. kemana? Ada ada di ada di sebelah saya di sini ada. Hmm, oh, oh ada ya. Iya hmm. ada. Ibu benar-benar serius mau uh, sembuh karena Allah mau ya? Insya Allah ya mau ya. Mau Pak mau. Ibu ya. nanti kalau dinasihatin mau mendengarkan nasihat itu dengan baik karena Allah mau. Mau Pak Insya Allah. Insya Allah mau ya. Coba deh uh, begini aja salah satu niatnya suami suruh niup telinganya ibu deh. Oh gitu. Niup telinga apa? niup telinga saya Pak. Iya. Iya. Ibu yang bagus lagi ibu niup telinga ibu sendiri. Gimana? Begini eh, Ustaz. <laughs> Udah, Bu. Tiup belum, belum. Pak tiup yang belah mana Pak? Belum. Belum. <laughs> Wah, ini Seenak bu. <laughs> tenang ibu tenang, tenang iya, bu. Ya mudah mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan, keringanan pada telinga Ibu Eni Ruhaini ya. Amin iya. amin ya rabbal alamin. Ibu Ibu sekarang ya. di tes deh, sekarang di tes Telinganya lebih enakan nggak mendengarkan suara kita kita ini? Coba dites telinganya. Hah? Masih biasa. Masih biasa gimana maksudnya? Masih seperti yang tadi? Sama seperti yang tadi. Masih uh, belum dengar dengan jelas. Iya, tapi Pak kata dokter ini saya telinganya ini bolong benangnya Pak. Iya emang bolong itu telinga. Kalau nggak bolong bukan telinga namanya. <laughs> <laughs> Dari, dari dulu mah telinga bolong. Ketawa di ketawa. Dengar juga nih. Jadi ibu ini nggak begitu nggak begitu mendengar, tapi kalau dirasain tahu gitu Aduh bahaya juga nih. Ya. Ibu ini ya. Ruhaini. Uh, nanti kita doa sama-sama. Ya. Yang jelas ibu juga mohon ampun banyak mohon ampun pada Allah Taala. Ya. Kalau dinasehatin sama suami atau sama orang tua agak sering ngebantah, itu mohon ampun pada Allah ya. Kemudian juga mulai belajar kalau dinasehatin mau didengerin. Insya Allah nanti mudah-mudahan telinganya lebih bolong lagi itu ya. Amin. Amin. Baik Ustaz, Ibu Eni Rohaini di Cianjur terima kasih dan mudah-mudahan uh, kisah beliau bisa memberikan hikmah lagi untuk kita semua, untuk pemirsa bengkel hati dimanapun anda berada tentunya. Jangan kemana-mana karena kajian yang menarik akan kembali sesaat lagi. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rob terima kasih karena engkau masih menitipkan umur Menitipkan nafas untuk kita semua Sehingga kita masih bisa untuk terus berbagi Menebar kebaikan terhadap siapapun Arafu untuk menjadikan perbedaan Sebagai sesuatu untuk lebih mewarnai Pemirsa bengkel hati Alhamdulillah Sekarang kita beri kesempatan satu lagi Kepada Ibunda Yang sudah siap untuk bertanya Silahkan Bunda bersama anaknya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya ini untuk kedua kali ke sini cuma yang akhir tahun dulu Ustadz pas nggak ada gitu. Terus ini saya mau apa bilangkan anak saya ada benjolan di belakang lutut umur lima tahun setengah kemarin waktu TK sudah dioperasi sekarang ada lagi gitu Benjolan ya itu ya? Iya. Benjolan? Iya. Di belakang lutut? Iya. Jadi di sebelah dalam gitu? Iya. Oh, kok enggak sih? Kan itu dari sesama sama Ustaz. Satu bahasa. Iya, itu dari mana? Saya aslinya Jawa Timur, cuma oh, sekarang agak dekat ya. Sekarang di Banjarmasin gitu. Oh, Jawa Timur, mana yeah. Jawa Timur? Blitar, Blitar. Blitar. Iya. Yeah. Sama makamnya Pak Karno sebelah mananya? Sebelah selatannya. Oh iya, saya bilang oh iya. Oh iya. Karena saya juga makamnya beliau belum tahu. <laughs> Jadi iya, sebelah iya. mananya tahu itu dulu. Selatan ya. Ibu, ini iya. putra ya. Iya. Uh, putra benar nih? Iya. Yakin? Iya. Oh iya. iya. Saya mau tanya eh uh, kalau itu ada benjolan di belakang lutut ini pertanyaan saya begini ibu siapa di antara ibu dengan suami ibu ibu di sini ada suami nggak ada tapi untuk kesini sakit sekarang di penginapan Ustaz oh suaminya ada di Jakarta iya. cuma ya. di penginapan iya karena hmm. sakit sakit apa demam mulai kemarin oh hmm. demam mulai kemarin jadi hmm. udah Kemarin itu tinju enggak suami? Iya. Oh enggak, saya yang Yang main tinju suami ibu. Iya. <laughs> ibu, saya mau tanya siapa yang diantara ibu dengan suami ibu yang hobinya nyuruh, tapi kalau kalau yang kalau yang disuruh nggak jalan atau nggak pas sama hatinya itu jengkel marah itu siapa? suami saya. benar nih mumpung gak ada suami bilang suaminya. Iya pak. Iya iya, iya. yakin ya. Jadi suami itu sering nyuruh tapi nanti kalau nggak pas iya. jengkel marah gitu. Orangnya pendiam, hmm. tapi kalau ngomong kasar sekali ngomong tuh kadang nyakitin tuh dia nggak nggak Ampos gitu. gitu. <laughs> oh nggak, gimana kasarnya? Ya kata-katanya itu kasar gitu. Hmm. Jadi hmm dimana mungkin kata orang tua itu sudah sifatnya gitu. Oh, iya iya. iya. Kesulitan enggak suaminya kira-kira? Iya, ya, <laughs> enggak. enggak ya. Kasar ya. Enggak, hmm. tapi pendiam memang orangnya pendiam. Hmm. Pendiam hmm. tapi kalau ngomong kasar gitu. Gimana? Katanya satu sisi diam itu emas, tapi kalau ngomong kok kasar ya? Iya iya, ini kontradiktif saja. Ya. Dilihat dari orangnya sekilas diam. dia Tapi kalau udah ngomong kasar gitu. Iya ngomongnya gimana kasar kasar gitu hmm. baku gimana ampas ya enggak enggak ya kasar tuh ya seperti itu ya, gitu ya ini. Iya. Oh iya, begini. Masalahnya ini bapaknya nggak di sini sih. Hmm. Coba kalau bapaknya di sini, saya bisa ngerti, paham. Hmm. Hmm. Kira-kira hmm. bapaknya nonton acara banyak hati nggak kira-kira? Insya Allah. Insya Allah iya, nonton nih. Waduh, nanti ibu dikasari nanti. Yep. Ya enggak sampai mukul Pak. Oh enggak sampai mukul hanya ngomong aja. Ya, alhamdulillah. Oh ya sudah alhamdulillah enggak sampai mukul. Karena ada juga Ustaz yang diem-diem enggak pakai ngomong. Gaplok gitu kan. Nah itu yang lebih bahaya Ustaz ya. Iya sih. Sebenarnya itu lebih bukan bahaya, itu juga dolen juga sama sih. <laughs> Iya, iya iya. Iya jadi uh, ibu mudah-mudahan ini acara ini bapak melihat ya bapak melihat Insya Allah. siapa sih Purwito. Purwito, Jawa ya. Timur juga. Iya. Mana aslinya Bapak? Sama Pelita Blitar sama ya. sama-sama. Iya, oh, iya iya iya. Iyalah, nanti disampaikan begini. Nat manggilnya bap, suami apa? Pak, Mas, Putih. Putih, Mas ya. Iya. Putih itu siapa sih? Putih ini. Putih ini. Orang kampung saya manggilnya Putih ini. Oh, gitu. ya ya ya. ya. Ikutan nanti manggilnya pipih <laughs> ya. oh enggak masalah. Sat, kalau manggilnya pipih makanannya roti. Oh gitu. Hmm. Kalau makannya nasi itu manggilnya nasi merah baba. Hah? Baba. Ibu, ya. mudah-mudahan uh, suami ibu melihat acara ini sehingga mengerti kekurangannya ya sama satu hal nanti tolong disampaikan bagi suami ibu. ya. Mas, tadi ada salam dari Ustaz ya. Kalau kalau Mas kita berdua diminta ya. kalau bicara itu nggak boleh kasar nanti banyak dosa kan begitu ya iya. banyak-banyak hmm. istighfar mohon ampun kepada Allah Taala hmm. dan kalau punya keinginan jangan nyuruh kata Ustaz Danu mending dikerjain sendiri gitu aja ya baik ya, ya. mau insya Allah insya Allah insya Allah mau ya, ya. nanti suami sama ibu banyak-banyak mohon ampun kepada Allah Ta'ala tentang iya. khususnya kalau nyuruh pakai jengkel hanya itu aja itu yang berhubungan iya. dengan iya. anak ibu ya, ya. Bu, Bu. ya sabar mempunyai suami seperti itu. Jangan ganti suami, ya. Minta doanya Ustaz. Ambil aja kalau doa. Jangan <laughs> jangan bertambah. Apa? Bertambah. Kok bukan? <laughs> Iya mudah-mudahan ibu lebih sabar, mudah-mudahan suami bisa berjalan di syariat. Ya. Amin. Baik, terima kasih Ibunda. Kami persilakan lagi kepada Ibunda berikutnya. Iya, silahkan namanya siapa, dari mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Mic-nya lagi, Bu. Ditempelin aja mic Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Nama saya. Nama saya. Ibu mic-nya ditempel, Mak. Mas, ditempel. Nama saya uh, eh, Eis dari Bandung. Uh, mau uh, minta solusi sama Pak Ustadz. Mm-hmm. minta saya, solusi atau minta duit ibu? Minta solusi. Solusi. Nah, ibu saya kan sakit udah nah, enam bulan. Asin. Itu ibunya yang sakit gimana sih? Iya, ibu saya sakit. Di mana ibunya? Ada sekarang tapi di ambulan nggak bisa jalan. Di ambulan mana? Di rumah sakit mana? Ini di sini di depan. di depan di depan. Di sini ada ambulan. Ada ambulan. Hmm. Tuh, alhamdulillah nggak lihat. Kalau lihat takut sekali saya lihat ambulan. Paling takut sama ambulan ambulan dengan isinya ambulan. <laughs> Sakit apa ibu? Kalau kata dokter sih osteoporosis. Eh, osteoporosis. Apa itu osteoporosis? Osteoporosis. Osteoporosis ya, maksudnya? Iya, gitu. Oh iya. Miknya gak dekat. Iya, ya. ya. Saya pakai lipstick tempelin aja. Gak apa-apa. Iya gitu Pak Ustadz. Um, <laughs> sampai, sampai sekarang tuh belum bisa jalan gitu. Emang dunia bisa jalan? Bisa. Oh, mulai kapan nggak bisa jalan? Udah enam bulan sakitnya. Udah dibawa ke dokter. mana mana pakai ambulan bunya? Enggak, di rumah aja enggak kemana. Oh, oh ini ini oh ini di rumah dibawa ke sini pakai ambulan gitu? Iya. Hmm. Oh boleh gitu ya? Boleh Ustaz. Ya tidak, itu besok mau pergi-pergi naik ambulan aja. <laughs> Iya, besok saya bawa belangwir. Hmm. ada kebakaran saya bawa ke <laughs> sini. Jadi biar gak ada yang mempet-mempetin gitu ya. <laughs> iya, iya. Ya. iya Aduh, ya, gimana caranya ya? Kata dokter ada ini nggak di tulang punggungnya? Iya. Ada osteoporosis ya, di iya, tulang punggungnya gitu. Iya, iya. Jadi ada sarafnya terjepit gitu. Iya. Oh, gitu ya guru Susah ini. Ya solusinya satu Apa? Kita bikin syaratnya jadi tidak terbentuk. Iya ya. Ayo kita bikin. <laughs> iya. ini lama-lama berdua ini ya nanti malah ada yang masuk nanti. Iya. iya. ini ibu di, di ambulan ya ibu ya? Iya. Ibu bisa mendengar suara kita nggak kira-kira? Hmm. bisa ya? ya? Umurnya berapa ibu? 72 tahun. Nah, saya kira umurnya masih 42 iya. tahun. Oh, 72 iya, tahun. Iya, iya, iya. Ya. Udah. Udah apa Ustaz? Sudah <laughs> nulis-nulis belum? <laughs> ini untuk kamu, ini untuk ini udah belum? Enggak. Enggak. enggak. Enggak ya. Aduh, kalau bagian itu mah susah sekali kayaknya iya. ya. Acara iya, bengkel iya. hati untuk bagian itu susah sekali. Oke. Okay. Ibu Elis, Ya. Yang mau saya tanyakan, sering tidak ibu menyimpan jengkel sama bapak? Jujur. Ibu saya. Iya, Iyalah, masa ibunya tangga. Iya, <laughs> Pak. Iya. Pakai mic? Iya, iya. Iya apa? Ya suka, ibu saya suka sering jengkel sama bapak saya. Oh, kenapa ibu bisa sering jengkel sama bapak? Ya nggak tahu ibu <laughs> saya. Oh nggak tahu ya. ya. Tapi tahu ya, ini ya. bukanya malahan nih sama ya. Diem aja gitu ya. Enggak suka marah-marah. Kadang keluar juga. Iya. Pakai ngelemar-ngelemar enggak? Dulu dulu keluar-keluar ngelempar maksudnya. <laughs> ya kadang-kadang suka. Iya <laughs> kadang-kadang, <laughs> kadang-kadang. Oh gitu ya. Kalau lemparnya dompet sih nggak apa-apa, lemparnya itu ya sendok. <laughs> sendok, kasur, rumah dilempar. Yang seneng tetangga itu ya. Ibu, ya. nanti tolong disampaikan pada ibunya, ya. Ibu Ais. Ya. Eh, uh, gimana ya caranya ya? Eh, nanti eh, diminta, Bapak masih ada? Sudah meninggal. Sudah almarhum ya. Sudah Jadi nanti ibu banyak mohon ampun kepada Allah Taala jika ibu sering sekali jengkel sama almarhum bapak. Maksudnya bapak semasa hidupnya ya. Iya. Nanti diminta ibu mohon ampunan kepada Allah Taala jika ibu sering jengkel emosi kepada bapak. Hanya itu aja. Mohon ampun aja. Mudah-mudahan dengan mohon ampun dengan kontinu mudah-mudahan Allah memberikan uh, keringanan pada kaki sehingga uh, bisa gerak Amin. bisa gerak bisa duduk bisa duduk bisa Amin. berdiri bisa berdiri bisa jalan Amin. bisa jalan bisa jalan agak cepat tapi hari mah mungkin ya. jalan agak cepat ya iya, tapi benar ya uh, mohonkan ampunan uh, dimohonkan ibu uh, kok susah sekali mohon ampunan. Ibu diminta untuk mohon ampun kepada Allah Taala. Ya, Ya, ya? Amin. Alhamdulillah. Ibu Ois. Ya. Nanti supir ambulannya dikasih tip ya. Dikasih fulus maksudnya. Iya. Nyewa dari Iya. Nyewa, ya. Nyewa ya? Iya. Hmm. Berapa sih nyewa ambulan? Enggak tahu. Ini <laughs> nyewa siapa? Adik saya. Oh, adik. Ya. Hmm. Ya, ya, ya. mudah-mudahan nanti bisa disampaikan ya, ya. Uh, apa namanya nasihat saya kepada ibu ya. ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudian pada sakitnya ya. ibu. Ya, amin. Amin. amin. Terima kasih Ustaz, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa menjadi pelajaran serta hikmah bagi yang lain Ustaz ya, baik para iya. jemaah iya. atau pemirsa bengkel hati dimanapun Anda berada tentunya. Jangan kemana-mana, jangan pindahkan channel Anda tetap di bengkel hati bersama Ustadz Danu dan Dai Zaki tentunya. Akan kembali sesaat lagi. Alhamdulillah Rabbil Alamin Sabdanu bersama Daizaki kembali lagi dalam Bengkel Hati Pemirsa dimanapun Anda berada Para jamaah di Masjid Anida Semoga kehadiran Bengkel Hati di pagi hari ini Mampu menyejukkan hati kita Memberikan pencerahan dan hikmah Yang mampu kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari Amin Ya Robbal Alamin Untuk berikutnya kami persilahkan Ustadz Berhubung waktu yang sangat tidak memungkinkan kami persilahkan kepada Ustadz untuk memimpin doa. Hafal Ustadz. Alhamdulillah terima kasih Dai <clears throat> Jamaah eh, Masjid Anida dan juga pemirsa acara dengar hati yang dirahmati oleh Allah Amin Amin. Uh, di akhir eh, acara Dengar Hati ini marilah kita berdoa pada Allah Ta'ala dengan khusyuk, dengan ikhlas Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala Amin Dan bagi saudaraku yang saat ini lagi sakit uh, saya mohon TV-nya agak di volumenya dibesarin nggak apa-apa tapi jangan terlalu kencang tapi besar uh, mengaminkan dengan ikhlas mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan atas penyakit amin Bismillahirrahmanirrahim <clears throat> Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Ya Allah ya Aziz Engkaulah yang menciptakan kami dari setetes air yang hina ya Allah Amin. Dan engkaulah yang memberikan kami kesempurnaan Amin. Engkaulah yang banyak memberikan nikmat kepada kami ya Allah Amin. Ya dan engkaulah yang senantiasa mengampuni kesalahan dan dosa-dosa kami Amin. Ya Allah ya Allah. Ampunilah kesalahan dan dosa yang kami lakukan Sejak kami akhir balik hingga saat ini Ya Allah, Ya Ghaffar hmm. Ampunilah kesalahan dan dosa yang kami lakukan Dari dosa yang kecil hingga dosa yang cukup besar di hadapanmu Ya Allah hmm. Ya Allah, ampunilah dosa yang kami lakukan kepada istri kami hmm. Kepada suami kami hmm. Kepada anak-anak kami kepada saudara-saudara kami, kepada teman-teman kami, kepada hamba-hambamu dan makhluk yang kau ciptakan di muka bumi. Ya Allah, ampunilah dosa yang kami lakukan yang cukup besar di hadapanmu, ya Allah. Dosa kepada ibu dan ayah kami. Ya Allah, ampunilah dosa yang kami lakukan kepada ibu dan ayah kami, ya Allah. Melalui lisan kami, melalui perbuatan-perbuatan dari kami, ya Allah. Ya Allah, kami mohon akan kau ampuni kesalahan dan dosa ibu dan ayah kami yang kami sayangi Ya Allah Amin Ya Allah Alhamdulillah engkau telah menitipkan iman dan takwa di dalam hati kami hmm. Alhamdulillah engkau telah mengizinkan kami menjalankan syariatmu ya Allah Amin ya Alhamdulillah engkau telah banyak memberikan kepada kami nikmat dan rizki Amin ya, ya Allah kami mohon kepadamu jika kami masih banyak salah dan dosa Sehingga engkau berikan kami peringatan melalui musibah kepada kami Baik yang berupa penyakit maupun musibah yang lainnya ya Allah hmm. Ya Allah ya Ghaffar Ampunilah kesalahan dan dosa-dosa kami Ampunilah kesalahan dan dosa-dosa kami hmm. Dan kami mohon agar kau berkenan Menyembuhkan penyakit yang ada pada tubuh dan badan kami ya Allah hmm. Dan kami mohon agar kau berkenan Meringankan dan mengambil musibah yang ada pada diri kami ya Allah Amin hmm. Ya Allah jika di antara anak-anak kami sakit karena perbuatan dosa kami orang tuanya ya Allah kami mohon ampun kepadamu ya Allah dan kami mohon agar Engkau berkenan hmm. menyembuhkan penyakit anak kami agar kami sekeluarga lebih sujud kepada ya Allah Amin. Ya Allah kami mohon kepadamu ya Allah Jauhkanlah kami dari kecengkelan hmm. yang ada dalam hati kami hmm. Jauhkanlah kami dari kemarahan yang ada di dalam hati kami ya Allah hmm. Dekatkan kami dengan kesabaranmu ya Allah hmm. Dekatkan kami dengan orang-orang yang soleh hmm. Ya Allah, Ya Raza Mudahkan kami dalam mencari rezeki yang halal dan toyib di muka bumi ya Allah agar hati kami tenang dan tentram ya Allah Amin. dan sebagian kami berikan di jalan ya Allah Amin, Amin. ya Allah ya Rahman ya Rahim Amin. mudahkanlah pekerjaan-pekerjaan yang kami kerjakan di muka bumi ini ya Allah Amin. mudahkanlah pekerjaan yang kami kerjakan di muka bumi ini ya Allah Amin, Amin. ya Allah hanya kepadaMulah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Amin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alamin. Mudah-mudahan doa tadi mampu membimbing hati kita untuk terus akrab dengan penciptanya. Terima kasih atas segala perhatian para pemirsa dimanapun Anda berada. Ustaz Danu dan saya, Dai Zaki, dalam bengkel hati mengucapkan Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.